Mukrahun akhaka la batal Kata seorang penyair mengatakan, "Bukrahun akhaka la batal." Itulah kedudukan Anda di sini. Orang yang terpaksa untuk duduk di sini karena di sini masih ada orang-orang yang fudola minal asatidah. Barakallahu fikum. hanya sekedar untuk menyampaikan amanah, menunaikan amanah yang diamanahkan kepada anak dari Ustaz Abu Yahya Hayah ya, untuk mengisi kekosongan antum di sini barakallahu fikum rasa tidak masih ada jalsa ya, memikirkan dakwah wa tarbiyah barakallahu fikum pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Salah satu murid dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Barakallahu fikum. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal annahu qala sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya yakni Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا Wahai hamba-hambaku Inni haramtu zulma ala nafsi Sungguh aku mengharamkan kezaliman Aku melarang Seseorang untuk berbuat kezalim Aku haramtu zulma ala nafsi Aku mengharamkan diriku untuk berbuat kezaliman waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu dan aku jadikan antara kalian bahwasanya kedzaliman tersebut merupakan perkara yang haram di antara kalian. Ayil hadirun rahiman ya rahimakumullah jami'an. Allah Maha Adil, Maha Hikmah, Allah nggak pernah zalim. Dan Allah menjadikan sebuah kezaliman tersebut dilarang antar manusia nggak boleh terjadi kedoliman antar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu Yang mana kedoliman secara lugah Az-zulmu lughatan wad'u syai'in wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Secara bahasa yang namanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya zalim. Ya. Barakallahu fikum. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang mana kezaliman tersebut dibagi oleh para ulama ada tiga. Zulmun bainal abdi wa rabbih bisyirki. Ya. Kezaliman antara seorang hamba dengan Rabbnya yakni Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat kesyirikan. Lah kenapa? Karena perbuatan kesyirikan adalah memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ibadah kepada Allah dan kepada selain Allah, ini kezaliman. Karena ibadah itu harus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka dari itu, kezaliman antara hamba dengan Allah Kezaliman yang diperbuat oleh seorang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berbuat kesyirikan. Barakallahu fikum. Kezaliman yang kedua <coughs> adalah kezaliman antar apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri berupa kemaksiatan dan perbuatan buruk Ketika seseorang itu berbuat kemaksiatan, ya, apakah dia berzina, minum khamar, mencuri, membunuh, eh, ya, kalau fikum, minum khamar, ya, dan lain sebagainya, dan perbuatan maksiatan yang lain, itu merupakan ya, dia melukai diri mereka sendiri, menganiaya diri mereka sendiri. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, sejatinya dia menganiaya diri sen sendiri mempersiapkan dirinya untuk sakit di dunia dan akhirat sengsara dunia akhirat ya barakallahu fikum minum khamar apa sehat Ya, mabuk di dunia mabuk sakit kepala nggak sadarkan diri naik motor jungkal ya benar belum lagi nanti di akhirat kena dosa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka dia zalim terhadap dirinya sendiri. Terbuat zalim kepada Allah pun kena dosa, dosa kesyirikan. Kemudian kezaliman yang ketiga, zalim yang dilakukan seorang hamba terhadap saudaranya. Ya, mengambil haknya, mencuri membunuh. Hmm? Ini juga termasuk kedoliman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman. Maka aku jadikan di antara kalian kedoliman tersebut adalah hukumnya haram, tidak boleh. Fala tadzalamu maka dari itu janganlah kalian saling mendolimi satu sama lain. Ayol hadirun rahiman ya rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali memanggil hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kullukum dalun sesungguhnya kalian itu semuanya dalam keadaan tersesat illa kecuali orang-orang yang aku beri hidayah orang-orang yang aku beri petunjuk kita tahu petunjuk kita tahu hidayah kita tahu al-haq kita tahu akidah yang benar ibadah yang benar akhlak yang benar itu semata-mata merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita akan tersesat. Barakallahu fikum. Penuh dalam maksiat. Ayyul hadirin rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, fastahduni ahdikum." Maka dari itu mintalah kalian hidayah kepada Aku, niscaya aku akan berikan hidayah tersebut kepada kalian. Ayol hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Minta petunjuk itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah taufik hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita itu masih Barakallahu fikum penuh taruhan. Kita nggak bisa menjamin diri kita untuk istiqamah hingga kita meninggal dunia karena kita punya teman yang banyak, karena ilmu kita banyak, itu bukan jaminan ayil hadirun ya rahimakumullah jami'an. Lisan yang fasih, ilmu yang banyak, ibadah yang banyak, teman-teman yang taat yang banyak, itu bukan jaminan. Hah? Barakallahu fikum. Bukan jaminan kita bisa istiqamah. Itu hanya salah satu apa, salah satu dari sekian cara untuk kita tetap istiqamah. Barakallahu fikum. Maka mintalah hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, hidayah taufik wal bayan agar diberi hidayah ya kecenderungan hati terhadap ilmu senang dengan ilmu senang dengan amal ya nggak senang dengan pujian. Kalau senang dengan pujian kan bahaya. Maksudnya apa? Kalau nggak senang dengan pujian, ya, dia berarti berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayul hadrun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan hidayah Hidayah taufik. Hidayah itu terbagi menjadi dua. Hidayah taufik dan hidayah bayani wal irsyad. Hidayah taufik itu khusus Allah pilihkan bagi hamba-hambanya yang beriman untuk mau menerima Islam eh, kemudian memeluk Islam mengamalkan Islam eh. Barakallahu fikum ini orang-orang khusus. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah jaga, Allah beri dan Allah jaga hidayah dan taufik hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah bil bayani wal irsyad ya, hidayah penjelasan ilmu syariat ya, itu semua dapat mukminan karena au kafiran Orang mukmin, orang yang beriman dan orang kafir dapat. Ya. Apalagi sekarang media sosial begitu mudahnya ya. Orang muslim bisa melihat orang kafir, orang kafir bisa melihat orang muslim. Dan apa yang disampaikan baik lewat ini, lewat ini, lewat media, ya. ketika dia membaca tentang Islam, ya, mempelajari tentang Islam, mendengar tentang Islam, kebenaran Islam, itu sudah menjadi hujah nantinya hati-hati bagi mereka. Ya. Dan ini merupakan hidayah terbayar sudah sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Orang mukmin ataupun orang kafir. Maka mintalah hidayah pada Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Minta diberi ketokohan dalam hati berubah hidayah taufik ya kemudian hidayatul bayan wal irsyad sebagai ilmu bagi kita mengenal ilmu memperdalam ilmu ya lewat majelis taklim lewat kitab-kitab ya, lewat buku-buku terjemahan lewat audio sekarang betapa mudahnya barakallahu fikum ayul hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Ayol hadirun rahimani wa ya rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad fastad aimu fastad aimuni at'imtum." Wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un. Sungguh setiap kalian itu dalam keadaan lapar kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepada aku kata Allah Subhanahu wa taala. Makanan merupakan salah satu bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang kelaparan kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan makanan kepada kita. Dan rezeki yang kita dapatkan semata-mata merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum ayil hadrun rahimani ya rahimakumullah jami'an ya ibadi kullukum arim kata Allah subhanahu wa ta'ala illa man kasautuhu fastaktuni aksukum Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu dalam keadaan telanjang, tak berpakaian maka akulah yang memberikan kecuali yang aku beri pakaian kepadanya. Ya. Siapa kita yang terlahir dalam keadaan berbusana? Tidak ada. Kita semua terlahir ke dunia ya dalam keadaan tak berbusana sehelai benang pun. Ya. Allah kasih kita busana melalui ayah ibu kita. Ya Barakallahu fikum. Allah yang berikan baju pada kita ialah ya hadrun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan ini pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mintalah ya busana kepadaku, niscaya aku akan berikan busana kepada kalian. Ayul hadrun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini merupakan sekian rezeki ya yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada hamba-hambanya. Di sini barakallahu fikum menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa lemahnya hamba-hamba ini, ya. Yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala, butuh rizki pada Allah ya butuh makan berdoa pada Allah kemudian disyariatkan ikhtiar berusaha untuk mencarinya ya pada dasarnya dia tidak berbusana kemudian disyariatkan untuk mencari maisha mencari rizki agar bisa berbusana ini menunjukkan betapa lemahnya kita yul hadrun rahiman ya rahimakumullah jami'an Allah tempat bergantung Allah tempat meminta apapun yang kita minta perkara dunia wal akhirah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ayuh hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar Sesungguhnya kalian itu berbuat dosa, berbuat kesalahan bilaili wan nahar, malam dan siang berbuat dosa. Wa an afdhuruzunuba jami'a dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ya, mintalah ampunan dosa kalian kepada Allah, kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan ampuni bagi kalian. Ya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini manusia siang dan malam terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Ya. Maka dari itu, mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa bersih, jangan merasa kita nggak pernah salah, nggak pernah berdosa. Salah itu. Kita sekian dosa yang kita lakukan dengan sadar atau tidak. Ya. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Ya. Barakallahu Dosa mata dengan melihat, dosa tangan, dengan memukul, mengambil hak dan lain sebagainya. Dosa hati suudzon. Ya, berprasangka buruk. Tetangga punya mobil baru, waduh, dapat kreditan. Padahal beli cash. Suudzon bukan. Tuh. Barakallahu fikum. Dan lain sebagainya. Itu sekian dan sekian. Ayil hadrun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan benar maka Allah akan ampuni. Ayil hajrun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Qul katakanlah ya ibad ya ibadi ya Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi wa hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah." Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang siapa yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, Jangan merasa putus asa Allah nggak bakal mengampuni saya. Allah nggak bakal ampuni dosa-dosa saya. jangan. Kalau kita mendapati yang seperti ini pada diri kita, jangan sampai putus asa. Allah mengatakan sendiri, "La taqnatu barakallahu fikum Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Jangan pernah merasa berputus asa. Allah nggak bakal ampuni dosa-dosa saya. Allah nggak bukakan pintu taubat bagi saya. Jangan. Ya? Allah yang mengatakan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau ada pihak-pihak lain ya yang ingin bertobat, kita tahu betapa banyak dosanya, apa kemaksiatannya, kita nggak tahu dosanya ya. Kemaksiatan yang dilakukan secara dohir ya banyak. Ya, sangat kemungkinan dosanya banyak. Kemudian jangan dibuat putus asa. Ah Allah nggak bakal ngampuni kamu. Dosamu sudah banyak. Jangan. Tapi dukung dia untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arahkan dia untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha, dengan taubat yang benar. Ya? Minta dia untuk menyesali perbuatannya. Kemudian banyak beristighfar, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan teman-teman yang bisa membuat dia berbuat dosa dan kerusakan. Ya? Arahkan mereka untuk itu. Barakallahu fikum. Semoga ya teman kita tersebut bisa tobat betulan alhamdulillah. ya Ayul hadirun rahiman ya rahimakumullahu jami'an Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa Innahu huwal ghafur rahim Sungguh dialah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Orang yang berbuat dosa kesyirikan sekalipun, ya, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia bertobat sebelum meninggal dunia. Itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kekufuran, dosa kafir, dia murni orang kafir, kemudian bertobat masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat ikhlas karena Allah dan Rasulnya, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kisah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah pembunuh seratus nyawa ya dalam proses tobatnya itu ya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 nyawa telah dia bunuh. Eh? Kemudian dia ingin ber, Allah berikan pintu tobat baginya. Kemudian dia mencari orang yang bisa membimbing dia untuk bertobat. Eh? Ya. Datang kepada seorang alim, adakah eh, eh, seorang ahli ibadah? Adakah tobat bagi saya? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Tidak ada. Tuh. Penggal sekalian. Genep seratus. Kemudian dia berangkat mencari orang lagi. Ya, dia temui orang alim. Ya, dapat. Apakah saya masih ada kesempatan untuk bertobat? Saya telah membunuh seratus nyawa. Masih ada kesempatan untuk Anda bertobat. Satu, yang kedua caranya tinggalkan ya desa lamamu, negeri lamamu. Karena di negeri lamamu itu orang-orang yang ya nggak beribadah pada Allah, nggak melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pindah ke negeri yang sana. Di sana ada sebuah negeri yang penduduknya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kamu ke sana, jangan balik ke desa lamamu. Ini bimbingan dari seorang ah, alim. Maka dari itu, fadlul alim adal abid ke fadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah bagaikan apa? bagaikan keutamaan rembulan bulan purnama ya, di atas seluruh bintang-bintang. Bintangnya hilang kalau udah bulan purnama. Coba cari bulan apa bintang ketika bulan purnama, cari sudah. Ada yang nemu. Bulan purnama loh ya. Hah? Ada yang nemu bintang, coba cariin ke atas cariin bintang. Kalau nemu pas bulan purnama tapi lo ya syaratnya ya nggak ada mendung sama sekali. Coba cari. Kalaupun ada, ya hanya beberapa titik. Tapi kalau bulan gelap, bintang ya terlihat. Nah, bintang ini tadi bagaikan ahlul ibadah. Sedangkan bulan ketika sudah muncul, inilah dia seorang alim akan menerangi semuanya. Lihat sang pembunuh ini tadi diperintahkan untuk berangkat kembali apa? Berangkat ke negeri yang penuh kebaikan. Ketika di pertengahan jalan beliau meninggal dunia. Ketika beliau meninggal dunia, ya datang mereka rahmah dan mereka apa? Azab saling berebut. Karena posisinya di tengah ini, di tengah perjalanan, ya berebut. Oh, ini belum sempat apa? Belum sempat tobat. Ini bagianku kata malaikat adab Datang malaikat rahmat ketika kata malaikat rahmat, enggak ini orang sudah bertobat, sudah melakukan usaha untuk bertobat, Allah sudah ampuni. Kemudian Allah dengan maha mendatangkan satu malaikat untuk penengah. Ya, untuk penengah. Perhatikan. Barakallahu fikum. Sudah diukur mana yang paling dekat. Ternyata diukur dari jarak desa yang dia tinggal dan desa yang akan dia tuju. Ternyata lebih dekat kepada negeri yang akan dia tuju. Enggak jauh. Kurang lebih satu jengkal atau satu hasta jaraknya itu. Ya. Barakallahu fikum. Selisih dari tengah-tengah itu kalau enggak satu jengkal satu hasta, lupa. Ya. Persisnya. Ya jelas dekat. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dibawalah malaikat rahmah. Dibawa malaikat rahmah menunjukkan apa? Tobatnya diterima. Perhatikan. Ayul hadrun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Dan semua itu ya takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya niatan seseorang dan usaha seseorang walaupun belum menuai hasil ya ketika itu niatan yang baik sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyul hadirun nahiman ya rahimakumullahu jami'an Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fala afat tanfa'uni wahai hamba-hambaku kalian tidak akan bisa memberikan manfaat apa tidak akan bisa memberikan mudarat kepada aku dan kalian tidak akan bisa mampu untuk memberikan manfaat kepada aku yakni Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan sampai mudarat yang dibuat oleh seorang hamba kepada Allah nggak akan bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala pun nggak bisa. Ya. Allah karena Allah itu sudah maha sempurna. Ya. Barakallahu Allah sudah sempurna. Ya. Allah maha sem sempurna. Barakallahu fiikum. Ayyul hadrul lahiman ya rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya In takfuru antum maman fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. In takfuru apabila kalian kufur ingkar pada Allah Subhanahu wa taala semuanya yang ada di bumi ini ya kalau seandainya kalian kufur semuanya di atas muka bumi ini. Ya, nggak ada satu orang pun yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala la ghaniyul hamid. Maha kaya dan maha terpuji. Tetap posisinya kaya dan terpuji. Nggak berkurang sedikit pun. Ya. Dalam hadis selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ya ibadi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hamba kalau seandainya manusia yang terawal, yang paling awal dan paling akhir nanti di yaumul qiyamah berkumpul ya, dari kalangan manusia dan jin yang pertama dan terakhir kumpul jadi satu ya dan barakallahu fikum kalau seandainya manusia pertama hingga terakhir dan jin yang pertama dan yang terakhir sampai terakhir ya semuanya ini taat pada Allah Subhanahu wa taala tingkat ketaatannya sama paling taat semua pada Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang bermaksiat sedikit pun Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya enggak ada yang bermaksiat. Manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama dan sampai yang terakhir itu dalam posisi ketakwaan yang paling tinggi semua. Ini tidak akan menambah kedudukanku sedikit pun. Karena apa? Sudah sempurna. Ya, karena Allah itu sudah sempurna. Maka nggak berpengaruh. Jadi bagaimana? ibadah yang kita lakukan, ketakwaan yang kita lakukan kembalinya kepada kita, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqata dzalika min mulki syai'an." Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama dari kalian hingga terakhir dari kalian, begitu pula bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir nanti yang kiamah. Ya. Hatinya itu menjadi satu. Menjadi hati-hati yang paling fajir semuanya. nggak ada yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana bayangkan nanti? Ya. Kalau seandainya Manusia semuanya itu rusak. Pendosa semua. Bermaksiat semua. Paling maksiatnya paling tinggi semua. Ya. Ketika berbicara negara komunis saja ngeri. Itu baru satu negara. Ya. Udah ngeri. Apalagi ini satu dunia. Jin dan manusianya. Semuanya fajir semuanya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa min dzalik fi mulki syai'an." Min mulki syai'an. Maka hal tersebut tidak akan mengurangi ya kerajaanku sedikit pun. Ya Allah tetap dalam kesempurnaannya. Barakallahu fikum. Ya. Ayyul hadrun rahimani warahimakumullahu jami'an kalau seandainya manusia itu ingkar semua pada Allah ya semuanya kafir nggak mau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum maka itu tidak akan mengurangi ya, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ayyul hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitupun kalau seandainya semua manusia itu salihin berbuat saleh beramal saleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala semua tidak akan menambah kedudukan Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah tinggi, Allah sudah sempurna barakallahu fikum ayal hadrul rahimani wa rahimakumullah jami'an Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر بارك الله فيكم perhatikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Wahai hamba-hambaku, seandainya manusia pertama hingga terakhir dari kalangan manusia dan jin yang pertama dan yang terakhir berkumpul dalam satu tanah lapang. Berkumpul ini. Kemudian masing-masing kalian meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia minta terserah apapun yang dia minta. Ya, apa saja yang mau diminta silahkan. Monggo persahabatan Barakallahu fikum. itu kulla wahidin mas'alatahu. Niscaya aku akan berikan setiap orang yang meminta. Ya, semua akan dipenuhi. Ya. sebulan kasih ini, kasih itu, kasih terus Bangsa jin minta ini, minta itu. Bukan bangsa jin. Setiap jin, jin, jin, jin itu tadi dikasih. Ini minta, kasih, ini minta, kasih, ini minta, kasih. Semuanya dikasih dan terpenuhi semua. Dari manusia pertama hingga manusia terakhir. Dari jin pertama hingga jin terakhir. Semuanya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ma naqasa mimma indi. Maka tidak ada yang berkurang di sisiku. Kecuali ya seba, sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam lautan yang nempel di jarum itu tadi itulah bagian untuk manusia dan jin seluruhnya cepatkan yang sisanya di lautan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu ayul hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an ini peringatan bagi kita ya apa yang ada pada kita itu titipan Allah Subhanahu wa taala dan sangat kecil dibandingkan milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kayanya kita, bagaimana kayanya kita, bagaimana sukihnya kita, bagaimana tabungan kita, bagaimana perdagangan kita, bagaimana kebun kita, bagaimana harta kita. Semua merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua, kecil dibandingkan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai berbangga kita dengan dunia kita, dengan harta kita. Jangan. Dan Allah Maha Mudah. Kalau cuma untuk membalikkan orang kaya jadi kiri, orang kiri jadi kaya. Allah sangat mudah. Ketika Allah sudah berkehendak. Barakallahu fikum. Semua ada jalan dan ada cara dan ada cerita. Barakallahu fikum. Ayil hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah Wahai hamba-hambaku, ya. Semua yang kalian kerjakan itu kembalinya kepada kalian. Ya. Aku mencatatnya untuk kalian dan aku sempurnakan, aku tunaikan balasannya untuk kalian. Ya. Jadi apa yang kita amalkan semuanya ini kembali kepada kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sempurnakan nanti di yaumul qiyamah untuk diri kita. Salat kita, ibadah kita, salat kita, ibadah kita, ya, puasa kita, sedekah kita, itu bukan untuk Allah. Kembali manfaatnya, kembali manfaatnya untuk kita. Ketika kita ikhlas menjalankan syariat itu, maka Barakallahu fikum. Kita dicatat pahala kebaikan. Ya. Barakallahu fikum pahala keba kebaikan. Yang mana pahala kebaikan tersebut ya, sebagai bentuk tabungan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah dibalaskan untuk kalian kecuali eh, sesuatu yang telah kalian kerjakan. Dan tidaklah kalian dibalas nanti di yaumul qiyamah kecuali apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Dari amalan-amalan kebaikan dapat bidadari ya karena telah beramal soleh dapat apa jannah karena beramal soleh rahmat dari Allah dengan sebab apa barakallahu fikum taat menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu ta'ala Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati sebuah kebaikan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kini apa yang kita rasakan sekarang merupakan kebaikan Ayil hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka banyak-banyaklah kita ya, bersyukur pada Allah memuji Allah Subhanahu wa taala agar ditambah nikmat ini, agar dikokohkan kita barakallahu fikum di atas apa? Di atas kebaikan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, ya, sebaliknya dia mendapatkan kejelekan, maka jangan dia salahkan kecuali di dirinya. Barakallahu fikum. Ya. Dosa dan kemaksiatan itu diantaranya sebabnya adalah kelalaian kita. Ya. Kita nggak takut dosa sehingga berani bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayul hadirun rahimani wa rahimakumullah jami'an penting bagi kita untuk selalu mengoreksi diri kita ya Sudahkah kita banyak berdoa pada Allah? Sudahkah kita gantungkan rezeki kita, hidayah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala? Ya? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang tawadhu terhadap ilmu, harta, tenaga, kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita? Apa kita apakah kita termasuk orang yang sombong dengan harta kita, dengan kecerdasan kita? Barakallahu fikum. Koreksi diri kita. Ayol hadirin rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, tak lupa pula kita harus banyak berdoa untuk mendapatkan istiqamah dan bab yang judul yang di Barakallahu fikum yang diselenggarakan oleh panitia ini judul yang sangat-sangat berharga. Istiqamah di atas ilmu. Ya, Orang yang istiqomah di atas ilmu, ya, terus dia bergelut dengan ilmu, sangat bisa diharapkan dia bisa istiqomah di atas amal. Ya, karena dengan ilmu dia itu mengoreksi diri dia. Ketika ilmu tersampaikan, oh anak belum melakukan yang ini, Oh ternyata anak kurang ikhlas. Oh ternyata selama ini yang anak rasakan sum'ah minta dipuji. Itu kita dapatkan di majelis il ilmu. Maka dari itu barakallahu fikum, mohonlah ilmu pada Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, ilmu yang bisa membawa istiqamah hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.